السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم القيامة qiyamah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله رحمة مهداة للعالمين Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Dan dilanjutkan dengan kajian siang kajian zuhur yang pada kali ini kita akan membahas sebuah buku adikarya al Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam yaitu buku ya Muti, Sebuah buku yang sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf, dalam dunia suluk, dalam dunia tarikat, dan dalam dunia tazkiyatul nafs. Buku Ihya Ulumuddin yang akan kita bahas ini terdiri dari empat jilid buku yang digarang oleh penulisnya yakni Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali setelah beliau tidak merasa puas dengan filsafat. Dalam buku terjemahannya, ini ada sekitar empat jilid buku seperti ini, ini adalah jilid pertama. Jadi ada sekitar 43 buku lagi yang merupakan karya besar Al-Ghazali itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. sebelum kita mengkaji karya besar Al-Ghazali, kita perlu mengenal sosok sang penulis besar ini yakni Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ada seorang penulis barat bernama Zuhaimer. Dia menyebutkan bahwa ada orang, empat orang dalam Islam yang paling berpengaruh. Di antaranya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Dengan tulisan Ikhya Ulumuddin. Ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa al Al-Ghazali beliau lahir tahun 450 Hijriah di Tuz di Persia atau pada saat ini disebut dengan Iran. Dan beliau meninggal pada tahun 505. Jadi usia beliau adalah 55 dan setelah itu meninggal dunia. Beliau hidup dengan pengembaraan intelektual yang luar biasa dan mengalami ketidakpuasan terkala berhadapan dengan filsafat Sokrat, kemudian Plato dan dan pada filsafat-filsafat Yunani lainnya. Ibnu Al-Ghazali rahimahullah adalah sosok yang betul-betul sangat berpengaruh terhadap dunia barat, terutama filsafat. Sayangnya, beliau pada ujung hidupnya malah mengkritik keras terhadap filsafat. Salah satu buku yang sangat terkenal adalah Tahafutul Falasifah atau hancurnya para filosof yang beliau tulis karena mendapatkan bahwa filsafat seringkali menjadikan para penganutnya hanya banyak berhayal, hanya banyak berangan-angan, hanya banyak berwacana, hanya banyak bicara, tapi jarang melakukan amal-amal soleh, amal-amal aplikatif yang mengantarkan mereka kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buku yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam hal filsafat adalah maqasidul falasifa yang memberikan kaedah-kaedah filsafat. Kemudian yang kedua adalah kritik awalnya dengan filsafat yang berjudul Al-Mumkin Minat Dolal, yakni menolong atau menangkis seseorang dari kesesatan. Sebuah kritik terhadap filsafat yang sangat keras karena filsafat dianggap oleh Alimah Ghazali sebagai sesuatu yang dolar, yaitu sesuatu yang menyesatkan. Buku dia ini adalah usaha Al-Ghazali untuk membangkitkan ilmu-ilmu Islam kemudian dipraktekkan dalam amal nyata. Al-Imam Al-Ghazali pada saat itu merasa sangat prihatin terhadap terjadinya dua dikotomi yang luar biasa antara filsafat antara sufisme, antara syariat. Pada zamannya, banyak orang yang menekankan secara dominan terhadap syariat ini. Alimul Ghazali kemudian mengatakan bahwa cara pendekatan ini adalah pendekatan yang tidak benar. Kemudian ada lagi yang hanya melakukan pendekatan kepada hakikat. Yakni yang dilakukan oleh kalangan mutasawwif yang tidak lagi memperhatikan terhadap syariat. Al-Imam Ghazali berpendapat dan pernah mengatakan bahwa syariatun bila hakikat kata beliau syariatun bila hakikat karu kajasatin bila roh syariat yang tidak ada hakikat di dalamnya, maka persis laksana raga laksana jasad yang tidak ada rohnya. Wahakikatun bila syariat, kata beliau, karuhu karuhi bila jasad. Hakikat saja yang tidak disertai dengan syariat maka sesungguhnya itu sama halnya dengan roh tanpa jasad. Ada di antara kita yang mungkin sholat, tetapi hampa maknanya. Bahkan saya teringat sebuah kisah yang sangat lucu dan menarik, dan ini mungkin bisa menimpa kita. Ada seorang ulama besar berasal dari Madura, dari Bangkalan yang sangat termasyhur yaitu Syekh Syekhuna Khalil rahimahullah. satu saat ketika beliau pulang dari Mekah, salat bersama seorang gurunya. Kemudian tatkala sang imam atau sang guru mengangkat takbir, setelah itu Syekh atau Syekhuna Khalil tertawa tertinggal-tinggal di belakang. Kira-kira apa yang terjadi? Sang guru marah. Kenapa kau sholat kok malah tertinggal-tinggal? Kemudian Syekhona Khalil, seorang ulama besar itu yang merupakan guru dari uh, Kiai Haji Hashim Ash'ari mengatakan kepada gurunya, Hadir Rahimahullah, saya waktu sholat melihat berkat di atas kepala guru. ibu sholat, berkatnya motor-motor Ada ayam, ada timun, ada Nah, ini mungkin terjadi pada kita semua. Jadi begitu sholat di atas kepala kita itu di otak kita ada motor, ada mobil, ada rumah, ada apa kredit card, macam-macam semuanya masuk ke kampung dalam otak kita. Kemudian pada saat itu saya pernah berkata, Ya Imam, apakah anda pada saat itu ingat pada berkat yang akan anda dapat? Apa adalah yang benar. Pada saat aku salat, salatku tidak ada rohnya. Tidak ada rohnya. Tidak ada hakikatnya. Yang ada hanya jasa. Yang ada hanya benda. Yang ada hanya ucap. Yang ada hanya kata. Maka Bapak dan Ibu Rahmatullah hati-hati. Jangan-jangan sholat kita sering tanpa roh hanya ucapan bahkan dengan sangat cepat Bismillahirrahmanirrahim tanpa kita paham dan mungkin Allah juga sulit itu menilai atau malaikat mendamping kita ini sedang baca apa baca al-fatihah atau sedang ngoceh Roh. hakikatnya bila roh kal jasadi ah, hakibatun bila syariat kal jasadi bila roh. Seringkali orang mengatakan aku jalan sholat dan berdiri. Kenapa anda nggak sholat? Aku sedang sholat. Karena sholat itu azim. Karena sholat itu sedang mengingat dan aku sedang ingat Tuhan. Kal jasadi roh tidak jasad orang yang hanya melakukan pendekatan ini dia sama dengan roh tanpa jasa sama dengan tuyul Salatnya salat tuyul. Karena tidak ada bentuknya. Maka Al-Imam ghazali pada buku yang dia tulis pada Ija Ulumuddin ini adalah gabungan antara rohun wal jasad atau al jasad wal roh. Dua-duanya digabungkan pada buku Ija Ulumuddin yang sangat terkenal ini sehingga kemudian dia menganggap bahwa hanya membahas tentang jasad daripada sholat. Tanpa atau beliau sebut dengan zahirus sholat atau zahir ibadah, zahir sholat, zahir hajj, lahir bentuk lahir dari sholat kita, bentuk lahir dari puasa kita, bentuk lahir dari haji kita, bentuk lahir dari zakat kita, dan seterusnya. Maka kata Al-Imam diperlukan pendekatan baru al-jam'u bain syariat wa haqiqah pada satu pada satu. Nanti Bapak dan Ibu Allah pada bahasan kita selanjutnya ini hanya sekedar kenal bahwa kajian-kajian kita pada akhir ini akan bermuara pada zahir dan batin dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagai perkenalan, buku ini dibagi menjadi empat bagian. Dan judul utamanya menjadi empat puluh judul. Yang pertama adalah sepuluh judul yang disebut dengan Ar-Rubbul Awal oleh Al-Ghazali. Kemudian yang kedua disebut Ar-Rubbul sari Yang seperdu, seperempat kedua yang ketiga disebut aruf tsalits jadi uh, seperempat ketiga dan yang terakhir adalah arrufu al-akhir yakni seperempat terakhir dari kajian dan tulisan Al-Imamul Pada setiap arrufu ada 40 uh, judul atau 40 bab. Jadi bab pertama Bab kedua, rubuh pertama, rubuh kedua, rubuh ketiga, dan rubuh keempat sama-sama memiliki sepuluh judul. Di antaranya, Bapak judul-judul yang disampaikan Al-Imam Al-Ghazali pada buku ini adalah, saya bacakan di antaranya adalah, pada rukun awal tentang kitab ilmu. Beliau memulai dari kitab ilmu tentang para berilmu, para muslim, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون dan seterusnya kemudian selanjutnya tentang tentang akidah pada judul kedua selanjutnya tentang hikmah bersuci atau batin dari bersuci kemudian tentang hikmah sholat atau batin sholat selanjutnya tentang hikmah zakat atau batin zakat selanjutnya tentang batin puasa Seterusnya tentang batin haji. Kemudian ada Pada rukun kedua ada tentang adab. Adab makan, adab minum, adab nikah, adab kerja, halal haram, adab berteman dan bergaul, kitab muslah, kemudian kita belum musafir, mendengar dan merasa amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Ini ada Kemudian yang rukun tadi disebut oleh Imam Ghazali sebagai kitab al-mublikat. Bahasan tentang hal-hal yang menghancurkan jiwa seseorang. Di antaranya misalnya, beliau sebelum memulai tentang penghancuran-penghancuran hati seseorang, membahas tentang kiai bagaimana. Setelah itu, tentang riyadhah, yang disebut dengan latihan jiwa. Setelah itu tentang hawa nafsu dan kemaluan. Setelah itu tentang bahaya lidah. Setelah itu tentang bahaya marah, dendam, dan isi. Kemudian membahas tentang perceraian dunia. Setelah itu tentang harta dan zikir dan kerja dan kerja. Pada bagian akhir, beliau membahas tentang al-muhlika. Jadi pertama adalah eh, al-muhlikat, kemudian yang terakhir adalah al-munjiyah yang menyelamatkan kita dari tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita laksanakan. Pada rukun akhir di ada 10 dia antaranya beliau membahas tentang taubat. Jadi kan sebenarnya dan inti dari yang kita sebut dengan nah, atau sering kali kita sebut dengan al uh, eh, at atau at at peta tahliyah yang sebelumnya dalam kajian sufi sering pula disebut dengan at-tahliyah mengosongkan jiwa kita dari hal-hal yang menghancurkan. Jadi mulut kita kita jaga. Dan perlu saya sampaikan sebelum saya lupa bahwa Al Ghazali ini kalau tidak sholat malam nangis. Ya Bu, Ibu nangis Bu kalau tidak sholat malam. Pagi-pagi bangun, nangis kita jadi. Sebab dia bilang nggak ada sejarah pulang untuk kehidupan ini. Kita dapat bersyukur, Alhamdulillah. Nah. Atau malah nggak ada kesal sama sekali. Ghazali nangis karena dia merasa bahwa umurnya hilang begitu saja dan dia tidak berhasil mendekati Tuhan. Mendekati Allah subhanahu wa ta'ala pada malam harinya. Pada kajian ini. Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang taubat. Setelah itu membantu tentang sabar dan syukur. Setelah itu tentang raja wal khawf, harap dan cemas. Kemudian kita fakir dan syukur. Setelah itu tawakal dan tawakal. Setelah itu kita cinta, rindu, dan arifah. Ada arifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berdia dan Islam. Kita kemudian kita apa? dan uh, bukan. alam. Kemudian kita tafakkur dan yang terakhir adalah zikrul maut. Ini yang nanti akan kita bahas pada kajian-kajian selanjutnya tentang bulu putih. Yani buku ini akan mengantarkan kita pertama dari sisi akidah, kedua dari sisi muamalah, ketiga dari sisi al-akhlak dan akhlak adalah bagian terakhir dari buku Al-Imam al Tapi saya perlu sampaikan kepada kemarin Ibu bahwa dalam buku Ihya Ulumuddin ada beberapa hadis atau banyak hadis-hadis yang doib. Hadis-hadis yang lemah. Yang kemudian ditakri atau diterangkan atau dianalisa hadis-hadisnya oleh seorang ahli hadis yang bernama Al-Farabi bahwa ternyata pada hadis-hadis Al-Imam Wazali ada hadis-hadis yang doib atau lemah. Maka eh, eh, Hamka, Profesor Dr. Hamka, seorang ulama Indonesia yang sangat terkenal, menyatakan bahwa kita juga perlu hati-hati membaca Ihya Ulumuddin. Maka dalam kajian kita diharapkan hadis-hadis itu tidak akan kita masukkan dalam kajian kita. Seperti misalnya yang pernah kita baca adalah Naumatut So'im Ibadah, kata Ibu Ghazali, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Atau hadis-hadis lain yang mungkin tidak uh, yang tidak sahih, tapi Ali Imam Ghazali meletakkannya dalam fadailul amal dalam hal-hal yang menyangkut kita untuk beramal baik. Dan sebagian ulama menyatakan bahkan penerjemah buku ini seorang profesor profesor berasal dari Aceh menyatakan bahwa tidak apa-apa kalau menjatuhkan hadis lain, selama itu untuk kebaikan amal kita. Tapi ini perlu kita sampaikan bahwa Al-Farabi menyatakan bahwa hadis-hadis dalam kitab ya ada hadis-hadis yang bermasalah. Kedua, catatan dalam uh, ya kitab ya ini adalah Al-Imam ghazali setelah beliau me melakukan pelanglang buana dalam dunia intelektual dan filsafat ternyata sangat tidak suka pada dunia. Jadi ada kebencian luar biasa pada dunia. Dan ini juga perlu kita sadari bahwa tidak semestinya kita membenci dunia secara overdosis karena seharusnya dunia juga harus menjadi genggaman kita, ada di dalam kita dan kita mengendalikannya sebaik-baiknya. Maka bagi pembaca pemula, Eksia bisa saja menjadikan seseorang menjadi fatalis. Tapi bagi orang yang telah mengunjari dunia dengan dengan panjang, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pengantar al kita Ihya Ulumuddin, al ghazali hidup di masa Abbasi pada saat dunia filsafat, dunia fikih, dunia tasawuf berkembang dengan sangat pesat, bahkan ada yang disebut dengan rehdatul eh, uh, pada saat itu, sehingga kemudian Al-Ghazali perlu melakukan kritik dan terhadap aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Dan perlu diketahui pula bahwa Al-Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama besar yang tidak pernah menikah dalam kehidupannya. Yang ini juga tidak untuk dikonsumsi. Ya. Yang ini Al-Imam ghazali melakukan pilihannya sendiri bahwa beliau tidak nikah tanpa akhir hidupnya termasuk salah seorang imam imam besar kita yaitu Alibar An-Nawawi penulis Riyadus Salihin kemudian Al-Arba'in An-Nawawiyah kemudian al azgar adalah salah seorang ulama uzab yang juga tidak menikah sampai akhir hayatnya. Termasuk salah, salah seorang ulama modern kita, yaitu Sayyid Kutub juga tidak menikah sampai akhir hayatnya. Yang ini tentu saja adalah pilihan mereka sendiri. Tentu saja kita berdoa Rasulullah SAW teman berat dengan sunnah Malaysia ini barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah SAW maka sunnah dia bukan dari dolanku. Tapi perlu diketahui bahwa para ulama-ulama tersebut bukan tidak suka kepada sunnah Rasulullah SAW, tapi mereka mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan yang lebih besar. Qala Imam Nawawi, maka ilmu bain al ini Kata beliau, ilmu saya akan mati kalau saya hidup dengan seorang wanita. Ini kata Al-Imam An-Nawawi penulis Riyadus Salihin, kemudian Al-Azkar An-Nawawiyah, kemudian Al-Arba'in, uh, fi hadisi Sayyidil Mursalin, ilmuku akan mati di dua selangkangan seorang wanita. Kata Al-Imam An-Nawawi. Dan kita karyanya masih ada. Tapi kalau kita sudah tidak nikah, nggak punya karya. Nggak nikahnya nggak nikah, tapi nggak punya berkarya. Tidak berkarya tapi sudah juga tidak nikah. Mereka sama-sama tahu bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah menikah, tapi beliau beliau itu memilih pilihannya sendiri untuk tidak mereka demi pengertiannya kepada ilmu pengetahuan yang pada saat ini sampai saat ini kita masih menikmati karya-karya besar beliau. Ini kajian kita akan datang insya Allah minggu ke depan kita akan belajar tentang fadlat al ilmu bahwa itu ilmu dan faedah-faedahnya. Kemudian setelah itu kita akan belajar tentang taharah, setelah itu kita belajar akan sholat dan seterusnya. Batinnya, batin dari taharah, batin dari sholat, batin dari sholat, batin dari hajj, batin dari zakat dan seterusnya yang dibahas tertuntas oleh Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya yang disebut Yaumul Mutin kita ilmu-ilmu agama. Aku lupa lihat. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.